Berkata Abu Thawr, Abu Thawr tilmid, murid besarnya Imam Syafi'i. Abu Thawr tadinya ashab ra'i. ashab ra'i yang berpegang dengan ra'i. Lebih banyak berpegang dengan ra'i dari hadis. Dan selalu mengejek-ngejek, mengolok-olok mengolok-olok, mengejek-ejek ahlul hadis. Ahlul hadis tadi ketika itu di Baghdad lemah, tertidur, lelah, tidak punya kekuatan. Ini dikatakan sendiri oleh Imam Ahmad sampai datang Al-Imam Maka berkata Abu Thawr, "Lamma warada Syafi'i radhiyallahu anhu al-Iraq." Ja'ani Husain Al-Qarabisi. Tatkala Syafi'i radhiyallahu anhu datang ke Irak, maka datang kepadaku yakni temannya yang bernama Husain Al-Qarabisi yang kemudian jadi murid besar dari Imam Syafi'i. Dua orang ini, Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr tadinya berniat atau terjadi perdebatan antara keduanya dengan Al-Imam Syafi'i termasuk keduanya dari Ashabul Ra'i namun setelah berjidal berdebat dengan Syafi'i karena salah satu keistimewaan Syafi'i adalah ahli dalam bermunadharah ahli dalam bermunadharah itu ma'ruf al-imam al-syafi'i telah munadarah berdebat maka seolah-olah beliau binatang buas yang sedang menerkam apa yang dimaksud penuh dengan hujah mari kita lihat kisah lain dua orang ulama Abu Saur dan Husain al-Karabisi wa kana yakhtalifu ma'i ila ashabi ar-ra'i Hussein adalah sahabat saya yang biasa kita duduk di majlis ashabul ra'yi. Faqala maka dia berkata kepada aku, Qad warada rajulun min ashabil hadis yatafaqah. Sekarang telah datang ke, ke Baghdad ini seorang dari ahli hadis yang berbicara tentang fikih. Fakum bina nasfaru bihi. Maka ayo kita ejek dia, kita olok-olok. Hmm. أي بالتاسع والأربعة فقام وذهبنا hatta dakhalna alaihi maka dia pun berdiri dan kami pun bangkit berdiri dan masuk menemui Syafi'i fasalahu al-Husain an mas'alatin maka Husain mulai bertanya kepada Syafi'i tentang satu masalah فلم يزل الشافعي يقول قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أزلم علينا البيت فطرقنا بدعتنا واتبعناه Maka senantiasa Syafi'i mengatakan Qala Allah, Qala Rasul, Qala Allah, Qala Rasul sampai gelap rumah kami, sampai datang malam. Lalu apa yang terjadi? Fatarokna bid'atana. Maka kami pun meninggalkan bid'ah kami. Wattaba'nahu. Lalu kami mengikuti Syafi'i sejak itu. Ini tajam lisannya Syafi'i. Tajam dengan apa? Hujjah. Itu salah satu ketinggian Imam Syafi'i ahli dalam berbicara fasih. Sehingga Imam Syafi'i dikatakan hujjatun fil lughah. Antum kan tahu diwan, diwan, diwannya syair Syafi'i. Siapa saja yang yang belajar bahasa Arab, sastra Arab tentu pernah membaca kumpulan syair-syair Al-Imam Syafi'i. Dia seorang penyair fasih dan kalau dia baca Quran orang nangis, orang nangis. Orang nangis baca Qurannya merdu sekali. Sehingga orang-orang kalau dia mau tajub dia mau ingat Allah panggil Syafi'i, eh kalau baca Quran, baca Quran, baca Quran. Baca Quran Syafi'i orang-orang itu nangis dengan Syafi'i tutup. Sudah, sudah ada. Enggak kayak kita di sini orang-orang nangis makin terus. Syafi'i lihat orang nangis sudah sudah cukup. Oh, sudah. Oh, udah cukup. Bukan sengaja aja dinangis-nangis lihat tuh. Ulama ikhlas. Apa yang dimaksud dengan khusus tetapi yang dimaui adalah umum. Apa yang dimaksud dengan lafaz yang umum tetapi yang dikehendaki khusus. Wa kunna la na'riful khas al am wal al am bin al khas. Kami enggak tahu Ah, lima masyarakat ilmuwan betul-betul yang mengajarkan tentang usul fikih. Ini lapas bentuknya umum, tetapi ini khusus. Ini umum, ini khusus, ini umum yang dimaui khusus. Ini khusus yang dimaui umum, begitulah seterusnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, menjelaskan tentang ayat Al-Quran. Inna nasa qad lakum. Inna ma arada bihi Aba Sufyan. Di sini disebut anas dengan bentuk jama, tetapi yang dimaksud adalah Abu Sufyan seorang. Kemudian Imam Sufi membaca lagi ayat, "Ya Nabiu ida idza talaqtumun nisa", wahai nabi apabila kamu mentalak perempuan-perempuan istri-istri kamu fahadha khas yuridu bihil am ini adalah khusus tetapi yang dikehendaki adalah umum begitulah Imam Syafi'i mengajarkan ashabul ra'i para uh, ulama ketika itu di di di Baghdad tentang tentang uh, Al-Qur'anul Karim tentang uh, Al-Qur'anul Karim sehingga Abu Thawr dan kawan-kawannya rujuk rujuk dari manhab ashab ra'i ke manhab ashabul hadis. Bagian yang ketujuh. Al-Imam Syafi'i mulai menulis kitab. Mengarang kitab. Di antaranya kitab Ar-Risalah. Atas permintaan الإمام عبد الرحمن بن مهدي الإمام عبد الرحمن بن مهدي Berkata Abu Thawr, Abu Thawr sekarang telah menjadi tilmid muridnya Imam Syafi'i. Kalau selama dua tahun Imam Syafi'i di Baghdad mengajar tedris dan banyaklah orang-orang yang belajar kepada beliau. di antaranya Abu Thawr, Hussein Al-Qarabisi, yang tadinya Ashabul Ra'i, kemudian dari Ashabul Hadis, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain, para ulama Ahlul Hadis, belajar bersama Syafi'i. Dan di Baghdad itu dia mengarang kitab Al risalah Al-Qadimah, Kitab Ar-Risalah dua kali dikarang di Baghdad pertama kali dengan Ar-Risalah yang yang pertama dan di Mesir sekali Ar-Risalah yang kedua dan yang beredar sekarang yang ada sama kita Ar-Risalah yang ada di yang beliau tulis di Mesir. Abdurrahman bin Mahdi menulis surat kepada Imam Syafi'i wahwa syabun ketika itu Imam Syafi'i masih masih uh, muda an yada'a lahu kitaban fihi ma'ani al-Qur'an agar dia menulis satu kitab yang menjelaskan tentang makna-makna Al-Qur'an, menjelaskan tentang hadis-hadis, menjelaskan tentang kehujjahan dalil ijma' dan menjelaskan tentang an-nasikh wal mansukh dari ayat Al-Qur'an dan sunnah. Fa wada'a lahu kitabur risalah. Maka kemudian Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Untuk itulah Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi lebih tua dari Imam Syafi'i, lebih syekh dari Imam Syafi'i. mengatakan ma usalli salatan illa wa ad'u syafi'i fiha tidak aku salat dengan satu kali salat melainkan aku mendoakan aku berdoa untuk syafi'i di salat itu luar biasa huh? ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها sama seperti Imam Ahmad dia doakan Syafi'i dia tulis kitab perisal, kitab yang menjelaskan tentang Quran dan Sunnah mana yang nasih, mana yang mansuh mana yang am, mana yang khas mana yang mujmal, mana yang mufassal sehingga dalam kitab ini terkumpul berbagai macam ilmu. Di antaranya ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu usul fiqh. Kemudian selain kitab Ar-Risalah, Al-Imam syafii juga menulis beberapa tulisan kitab. Karena salah satu keahlian beliau yang tidak dimiliki oleh orang lain, jadi pandai dalam menulis banyak karyanya. Yang menarik adalah beliau menulis fikih tetapi fatwanya dengan hadis. Jadi fikih berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan Rihlah atau perjalanan beliau ke Mesir Dan beliau pun mulai mengarang lagi menulis kitab-kitab yang baru di Mesir. Jadi tulisan-tulisan beliau ada beberapa uh, tingkatan. Pertama beliau menulis mencatat hadis-hadis dan masail dari para ulama di antaranya dari Al-Imam Malik. Beliau meriwayatkan hadis dari Imam Malik dari guru dari guru beliau Sufyan bin Uyainah. Keduanya adalah dua orang imam besar Beliau mencatat hadis-hadis dan beliau bertanya kerap kali bertanya kepada Imam Malik tentang berbagai macam masalah. Dan itu telah kita bicarakan catatan-catatan beliau. Kemudian beliau mengarang kitab sendiri, menulis kitab. Catatan-catatan beliau begitu banyak dan berulang kali beliau menulis. Bahkan ketika beliau sholat maka beliau melalui ayat kemudian dia teringat dengan bermasalah maka selesai sholat beliau nulis nulis dulu kemudian nulis sholat lagi selesai sholat dia tulis lagi jadi lampu dijalankan dimatikan dijalankan dimatikan Sehingga karangannya begitu banyak. Ada tulisan-tulisan beliau, karangan-karangan beliau yang beliau tulis di Baghdad. Ada karangan-karangan beliau yang beliau tulis di Mesir. Karena beliau tinggal di Mesir selama lima tahun. Maka selama lima tahun itu perjalanan ilmiahnya penuh dengan ilmu. Baik mengajar, dakwah maupun menulis sehingga karya-karya beliau begitu banyak. Berkata salah seorang murid beliau yang bernama Harmalah mengatakan Imam eh, Asy-Syafi'i datang kepada kami jadi ke Mesir pada tahun 199 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Muridnya Rabi bin Sulaiman mengatakan, yakni ketika Syafi'i masuk ke Mesir dan tinggal di Mesir, falam arahu akilan binahar. Saya tidak pernah melihat beliau makan di waktu siang. yakni menunjukkan sedikitnya makan beliau wala naiman bilail dan tidak tidur di waktu malam wa kanat lahu jariyah sauda tahdumuhu. Beliau mempunyai seorang budak perempuan hitam yang biasa melayaninya. Maka beliau mulai menulis bab-bab di kitab dari bab-bab ilmu. Kemudian beliau mengatakan kepada jariah eh, jariahnya, bangunlah nyalakan lampu. Maka jariahnya pun berdiri dan menyalakan lampu. Kemudian beliau menulis apa yang perlu beliau tulis dan begitulah seterusnya. Itu sepanjang harinya. Kan beliau biasa membagi malam menjadi tiga bagian. Ya. Tidur, sholat dan menulis. Terus menulis sehingga karangan beliau begitu banyak. Selama empat tahun beliau, lima tahun beliau di Mesir menulis dan menulis dan menulis. Anda melihat kitab Al-Um berjilid-jilid. Ya, dan kitab Al-Um itu terdiri dari beberapa puluh kitab. Karangan beliau sampai 100 kitab lebih. Yang kemudian dikumpulkan oleh para ulama jadi kitab-kitab Al-Um. Yang beliau kumpulkan jadi kitab Al-Um, kitab induk. Itu dari berbagai macam karya beliau. Belum kitab-kitab yang lainnya. Belum kaul qadim dan kaul jadidnya yang memerlukan dirasah yang yang sangat cermat sekali. Bagian yang kesembilan pujian para ulama, keinginan para ulama untuk belajar kepada beliau, mempelajari ilmu beliau, mengambil ilmu dari beliau, mempelajari kitab-kitab beliau, mencari kitab-kitab beliau dan bermanfaatnya kaum muslimin atas karya-karya beliau dari karya-karya beliau Tulisan-tulisan beliau mempunyai beberapa keistimewaan. Di antara keistimewaan yang pertama tertibnya bagus. Tertib kalau beliau melarang maka sangat tertibnya bagus, susunannya bagus guys. Kitab per kitabnya, bab per babnya, masalah permasalahan itu sangat bagus guys. Yang kedua, beliau selalu menyebutkan hujjah di setiap permasalahan. Yang ketiga, ringkas. Singkat tapi padat. Barangkali yang keempat, bahasanya sangat mudah dipahami. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni, Qala li Ahmad bin Hanbal, berkata kepadaku Ahmad bin Hanbal, "Malaka la tanzur fi kutub Syafi'i?" Kenapa engkau tidak mau melihat kepada kitab-kitab Syafi'i? Fama min ahadin wada'a kitab hatta dhahara atba'u sunnah min syafii Tidak ada seorang pun juga yang menulis kitab kemudian nampak nyata masyhur yang lebih mengikuti sunnah dari Syafi'i selain dari Syafi'i. Ini pujian yang tinggi sekali. Jadi tidak ada satu pun penulis yang dia menulis masalah-masalah fikriyah yang lebih mengikuti sunnah selain dari Syafi'i. Imam Ahmad pun pernah berkata lagi, "Ma sabaqa ahadun asy-Syafi'i ila kitab al-Jizyah." Tidak ada seorang pun yang mendahului Syafi'i dalam menulis kitab tentang kitab jizya. Jadi Syafi'i lah yang pertama kali menulis kitab jizya. Saya pernah bertanya kepada Ahmad bin Hambal tentang kitab Malik dan Syafi'i mana yang lebih engkau sukai atau kitab-kitab Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Maka Imam Ahmad mengatakan al syafii ahabbu ilayya wa huwa wa in wada'a kitaban fa huwa yufti bil hadis. Kitab-kitab Syafi'i lebih saya sukai. Beliau meskipun menulis kitab tetapi beliau berfatwa dengan berfatwa dengan hadis. Jadi fatwanya bukan dengan ra'yu tapi dengan hadis Wahai haula'i yuftuna bil ra'yi sedangkan mereka ini berfatwa dengan ra'yu fa kaifa baina hadain bagaimana bisa dibandingkan dua perkara ini antara hadis dengan ra'yu dan Imam Ahmad memuji kitab-kitab Imam Syafi'i. Karena Syafi'i selain ahli hadis, dia ahli fikih dan menulis tentang fikih. Para ulama yang lain menulis teman fikih lebih banyak rayunya dari hadisnya. Tapi Syafi'i menulis fikih dia berfatwa berdalil dengan hadis. Tentunya lebih aku cintai kata Imam Ahmad kitab-kitab Syafi'i. Berkata Muhammad bin Muslim bin Warah Ar-Razi Saya datang ke Mesir Saya datang dari Mesir ke Baghdad, yakni pulang ke Baghdad. Saya kemudian masuk menemui Ahmad bin Hambal. Maka Ahmad bin Hambal berkata kepadaku, "Min aina ji'ta?" Dari mana engkau datang? Qultu ji'tu min Mesir. Saya datang dari Mesir. Kala ia berkata ya Ahmad bin Hambal kepadaku, "Akatabda kutub Syafi'i? Apakah engkau telah mencatat menulis kitab-kitab Syafi'i?" Kultulah tidak, belum. Kalau falima, kenapa engkau tidak menulis kitab-kitab Syafi'i, tidak mencatat kitab-kitab Syafi'i? Ah, ini perkataan yang besar dari Imam Ahmad. Ma arafna nasikha sunani Rasulullah SAW min mansukhiha wala khasaha min ammiha wala mujmala min mufassaliha hatta jalasna syafi'i. Oh ini perkataan ilmu itu. Ini keagungan Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, "Ma arafna, kami tidak mengenal, tidak mengetahui tentang ilmu nasikh dari sunnah-sunnah Rasulullah Wasallam dan mansuhnya. Mana yang nasih, mana yang mansuh, mana yang khusus, mana yang umum, mana yang mujmal, mana yang mufassal, yang ditafsirkan sampai kami duduk di majlis Syafi'i. Apa maksud Imam Ahmad? Kami belajar itu semua kepada Syafi'i. Ma'arafna. Jadi Syafi'i ilmuwan alim. Yang menjelaskan tentang kawaid Al-Quran. Kawaid hadis. Kawaid usuliyah. استنفع الإمام أحمد معناتها ما عرفنا ناسخ سنان رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخها ولا خاصها من عامها ولا مجملها من مفسرها مفسرها حتى جالسنا الشافعي maka kata Muhammad bin Muslim bin Warah Ar-Razi perkataan Imam Ahmad itu masuk ke dalam hatiku Sampai saya kembali ke Mesir, lalu saya mencatat kitab-kitab Syafi'i semua. Jadi Muhammad bin Muslim bin Wara datang dari Mesir pulang ke Baghdad. Ditanya oleh Imam Ahmad, "Dari mana engkau?" "Dari Mesir." "Engkau tulis kitab-kitab Syafi'i?" "Tidak." "Kenapa?" Padahal saya tidak tahu apa-apa tentang nasikh mansukh, tentang khos am, mujmal, mufassal sampai kami duduk di majelis Syafi'i. Kembali lagi dia ke Mesir catat kitab Syafi'i. <laughs> Luar biasa betul Syafi'i ini. Orang nggak kenal siapa Syafi'i. Orang-orang Syafi'i yang nggak tahu siapa Syafi'i. Orang-orang yang mengaku syafi'iyah yang mengaku bermadhab syafi'i. Tidak tahu siapa syafi'i. Orang yang paling mengikuti sunnah Nabi yang mulia SAW. Jauh dari bid'ah. Ibn Hajar, Ibn Hajar, Ibn Hajar. ketika ditanya oleh oleh Ibnu Hajar Al Asqalani pengarang kitab Fathul Bari pengarang kitab Bulughul Maram ketika ditanya oleh orang yakni diminta fatwanya tentang ucapan Sayyidina di waktu selawat kepada Nabi boleh apa tidak Ibnu Hajar kemudian menjawab yang ringkasan dari jawab ini fatwa Ibnu Hajar saya ambil dari fatwa Ibnu Hajar Intinya adalah beliau menjelaskan pertama tidak pernah diterangkan oleh Nabi SAW tentang ucapan Sayyidina. Satu pun hadis tidak pernah dinukil oleh para dari para sahabat dan oleh tabiin dan tabiut tabiin dan seterusnya. Kemudian Ibnu Hajar yang menarik saya memberikan contoh kepada kitab Imam Syafi'i. Kalau ucapan Sayyidina itu sunnah, tentu telah ada di kitab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i orang yang paling keras, paling mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian dibawakan khutbah Imam Muqaddimah Imam Syafi'i di kitabnya oleh Ibnu Hajar. Tidak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang menunjukkan Sayyidina ini tidak ada alias bid'ah. Kalau mau berselawat tidak ada. Kalau Nabi sebagai Sayyid, Sayyidul Sayyidul Anbiya wal Mursalin iya. Tapi kalau kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Ibrahim. Tidak ada. Baca antum di kitab seluruh kitab Imam Syafi'i. Ibnu Hajar menarik. Saya kagum terheran-heran Ibnu Hajar luar biasa dia berdalil dengan selain dari dari Nabi tidak ada dari sahabat tidak ada kalau betul itu ada telah ada di kitab Syafi'i kata Ibnu Hajar Syafi'i adalah orang yang paling mentaklimkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kuat pegang sunnah Sampai dia dia tidak malu-malu berkata kepada muridnya Ahmad bin Hambal, kalau engkau dapetin hadis kasih tahu saya, biar saya rujuk dari paham saya. Kalau ada hadis bertentangan dengan perkataan saya, lemparkan perkataan saya ke tembok. Kemudian beliau mengatakan jika sah hadis bahwa madhabi, apabila telah sah hadis itu, maka itulah madhabku. Saya rujuk baik semasa hidup saya maupun setelah saya mati. Beliau sangat membenci bid'ah sehingga beliau mengatakan manistahsana faqad syara barang siapa yang membuat sesuatu yang istihsan menganggap baik sesuatu perbuatan maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru Maka Ibn Hajar menunjukkan kepada yang menanya khususnya Dan kepada yang membaca fatwa beliau Bahawa Syafi'i tidak mengucapkan berselawat uh, Mengucapkan Sayyidina ketika berselawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ahmad bin Qasim Teman dari Abu Ubaid pernah berkata Aradtul khurud ilam Masri فأتيت أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله إني أريد الخروج إلى مصر فما تأمرني أن أكتب قال اكتب كتب الشافعي kata آه، أحمد بن قاسم saya mau berangkat keluar ke Mesir. Lalu saya datang kepada Ahmad bin Hambal. Maka saya bertanya, wahai Abu Abdullah, saya akan keluar ke menuju Mesir. Apa yang kau perintahkan kepadaku untuk menulis kitab mana yang harus saya tulis? Kata Imam Ahmad, Uktub Kutub Syafi'i. Tulis kitab-kitab Syafi'i. Huh? Tulis kitab-kitab Syafi, Catat kitab-kitab Syafi. Yang ke sepuluh, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai mufassir yang ahli dalam Quran. Banyak sekali riwayat yang, yang menjelaskannya. Salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Yunus bin Abdul A'la dia berkata, "Kana Syafi'i idza akhadha fi tafsir ka'annahu syahid tanzil." Adalah Syafi'i apabila dia mulai menafsirkan Quran seolah-olah dia menyaksikan turunnya Quran itu. Jadi seolah-olah dia tahu tentang turunnya Quran itu. ini seolah-olah dia dia dia sahabat dan orang yang menyaksikan turunnya Quran hanya sahabat yang hidup di zaman turunnya wahyu para ulama seperti Al-Imam Al-Bayhaqi di kitabnya Manatib Al-Syafi telah memberikan contoh yang sangat uh, banyak sekali kemudian yang ke-11 Syafi'i dalam ilmu hadis Ahmad bin Utsman bin Sa'id Al-Ahwal berkata Sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul saya pernah mendengar Ahmad bin Hanbal berkata maka kana ashabul hadis ya'rifuna ma'ani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qadima ash-Shafi fabayyanaha lahum Ya Ahmad bin Hanbal mengatakan ashabul hadis ahlul hadis tidak mengetahui yakni sebagian kita katakan sebagian atau hal-hal tertentu tentang makna-makna hadis Rasulullah SAW sampai datang Syafi'i kepada mereka lalu menjelaskan kepada mereka maksud hadis ini begini, maksud hadis ini begini dan dan dan seterusnya. Berkata Husain bin Ali Al-Qarabisi rahmatullah يغتكن رحمة الله على الشافعي صباغ رحمة الله الشافعي ما فهمنا استنباط أكثر السنن السنن إلا بتعليم الشافعي أبي عبد الله إيانا Semoga rahmat Allah kepada Syafi'i kami tidak paham tentang cara mengeluarkan hukum di kebanyakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi bagaimana cara istimbatnya kecuali dengan ta'lim syafi kepada kami dengan ta'lim syafi Abu Abdullah kepada kami maka pahamlah kami bagaimana cara uh, istinbat hukum yang ke-11 syafi'i yakni ahli istinbat, ahli dalam mengeluarkan hukum. 12. Yang ke-12, Syafi'i ahli dalam istinbat, dalam mengeluarkan hukum. Dan ini langsung disaksikan oleh beberapa ulama. Di antaranya oleh guru beliau sendiri yang bernama Sufyan bin Uyainah diceritakan oleh anak al-Imam Syafi'i qulna 'inda ibn 'inda ابن Uyainah kami pernah berada di di, di majelisnya Ibnu Uyainah Ibnu Uyainah adalah Sufyan bin Uyainah wa kana idza ja'ahu shay'un min at-tafsir wal futya yus'al anhu iltafata ila Syafi'i faqala salu hadha Kami pernah berada di majelis, yakni kami apabila berada di majelis Sufyan bin Uyainah. Kemudian Sufyan bin Uyainah ditanya tentang tafsir atau fatwa. Maka Sufyan bin Uyainah menengok kepada Syafi'i. Ada Syafi'i di situ. Salu Tanya orang ini. Itu gurunya. Ini pemuda. <coughs> Kemudian guru besar beliau juga yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Annahu qala Syafi'i, Dia pernah berkata kepada Syafi'i, "Afti ya Abu Abdullah." Fatwa ya Abu Abdullah. Wallahi an laka an tufti. Demi Allah, sekarang kau berhak berfatwa. Wahuwa ibnu 15 sana. Ketika itu Syafi'i berumur 15 tahun. Mufti dalam umur 15 tahun. Sudah menjadi mufti dan diperintah oleh gurunya langsung. Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata kepada Syafi'i, "Ya Abu Abdillah Abdi, Abdi fatwa. Sekarang saatnya engkau berfatwa." Ketika itu usianya baru 15 tahun mufti pada diri seorang mufti terkumpul sejumlah ilmu. Tidak boleh orang berfatwa tanpa ilmu. Ini 15 tahun dan disaksikan langsung oleh gurunya. Fatwa, fatwa ya Abu Abdullah. Fadl Al-Bazzaz berkata, Hajattu ma' Ahmad bin Hanbal. Saya pernah menunaikan ibadah haji bersama Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal kenal Syafi'i bukan semenjak Syafi'i, bukan ketika Syafi'i datang ke Baghdad, bukan. Tapi kenal Syafi'i semenjak Syafi'i berada di Mekah, belum ke Baghdad. Imam Ahmad menunaikan ibadah haji, yakni bersama Fadl Bazzaz dan para ahli hadis yang lain. Lalu kami tinggal di satu tempat di Mekah. Setiap pagi Al-Imam Ahmad keluar, pagi-pagi keluar. Saya pun keluar bersama beliau. Maka selesai kami salat subuh, kami berkeliling di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Maka kami duduk di majelis Sufyan bin Uyainah. Imam besar nih, guru dari Syafi'i. Dan saya pun mengitari majelis-majelis yang begitu banyak. Saya mencari Ahmad bin Hambal kok tidak kelihatan kemana ini perginya. Pergi bareng-bareng. Dia duduk di majelis Sufyan bin Uyainah. Tahu-tahu Ahmad bin Hambal ngilang. nggak ada. Di mana duduk dia? Pakalari, Osbud, Diam. Diam. Mana lagi majelis. Kau tinggalin majelis Sufyan. Engkau duduk di majelis anak muda ini. Kata Ahmad. Osbud. Diam. Imam Ahmad lagi dengerin Syafi'i bicara tentang Al-Quran, tafsir. Bicara tentang hadis. Uskut. فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك في دينك ولا في عقلك ولا في في فهمك Apabila engkau kelewatan satu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang ali yang tinggi, eh, pasti engkau akan dapati sanat yang rendah nanti. Tidak mudarat, tidak apa-apa. Yang penting hadis tidak memudaratkanmu pada agamamu, pada akalmu, pada pemahamanmu. Kita lewat beberapa hadis, nanti kita susul. Cari lagi. Wa in fataka aklu hazal fatah. Jika engkau kelewatan akalnya anak muda ini engkau luput dari majelis anak muda ini. Akhafu alla tajiduhu ila yaumil qiyamah. Saya khawatir engkau tidak akan mendapati majelis seperti ini sampai hari kiamat. Ma ra'aitu ahadan afqahu fi kitabillah min hadzal fata al-Qurasyi. Saya belum pernah melihat seseorang pun juga yang lebih paham tentang kitab Allah dari anak muda orang Quraisy ini. Kultu. Lalu kawannya bertanya, "Man ada? Siapa anak muda ini?" Kala Muhammad bin Idris. Ini Muhammad bin Idris. Makin hari makin banyak yang duduk bersama Asy-Syafi'i. Makin hari makin banyak. Bahkan Ishaq bin Rahway juga menegur Imam Ahmad. Kenapa engkau tinggalkan majlis Sufyan bin Uyainah? Engkau tinggal duduk di majlis ini padahal umurnya nggak jauh dengan kita. Umurnya kan nggak beda jauh. Gak jauh dengan kita. Lalu ditegur oleh Ahmad. Fitad. Si Mahmud mengatakan, kalau engkau luput majelis anak muda ini, hilang pemahaman yang dari dia sampai hari kiamat kau nggak ada pendapat. Ini menunjukkan Imam Ahmad belajar kepada Syafi'i sejak Syafi'i berada di Mekah. duduk di majlisnya sampai wafat tinggalkan majlis imam Sufyan bin Uyainah yang sedang meriwayatkan hadis karena ingin pemahaman Quran tafsir dari Syafi'i bagaimana Syafi'i mengajarkan Quran Padahal ketika itu usianya tidak beda jauh. Sehingga ditegur oleh kawannya. Dia kawan yang kata, Man hada? Man hada? Siapa? Muhammad bin Idris. Al-Syafi. Makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Maka Syafi duduk majlisnya itu di Kaabah. Di dekat pintu itu. Dia duduk menyandar di situ. Lalu dia tafsirkan Al-Quran Al-Kirim. Diajarkan Al-Quran, diajarkan hadis. Diajarkan ber, ber, membantah ashab al-Rahi. Dan dia tegakkan hujjah. dijelaskan tentang akidah as-sahihah. Oh luar biasa. Yang terakhir jidal dan nasihat Imam Syafi'i kepada salah seorang tokoh ahlul bidah yang bernama Bishr bin Giyas dengan huruf sa, gain ya, alif sa. Giyas al-Marisi, tokoh Jahmiyah kita tahu paham jahminya. Mengatakan Quran makhluk. Allah di kulli makan. Mentakwil ayat-ayat sifat bahkan menghilangkan sifat-sifat Allah. Tetapi Bishr bin Giyas al-Marisi mengidolakan Syafi'i. Sangat takjub kepada Syafi'i. Sangat mencintai Syafi'i. Sehingga Ummu bishir ibunya bishir ini datang kepada Al-Imam Syafi'i. Faqala, maka ibunya bishir ini mengatakan, Ya Abu Abdullah, Wahai Abu Abdullah, saya melihat bahwa ibni anak saya ini sangat mencintaimu, membesarkanmu. Apabila engkau disebut di sisinya, ajallaka, dia membesarkanmu. Kalau sekiranya engkau menasehati dia agar dia berhenti dari ra'yu ini, paham yang sesat ini, allazi huwa fihi faqad adahu nas alaihi. Dia telah dimusuhi oleh orang banyak lantaran madhab bid'ahnya ini. Berarti ummu ibunya Bishr bin Giyas al-Marisi sunnah. Anak yang sesat sehingga ibunya minta kepada Imam Syafi'i supaya nasehatin anaknya ini. Karena anaknya ini Bishr bin Giyas al-Marisi tokoh Jahmiyah. Kata Imam Syafi'i, apa saya akan lakukan? Maka masuklah uh, yakni Bishr al-Marisi menemui Syafi'i. Qala lahu Syafi'i, berkata Syafi'i kepada kepada Bishr bin Giyas Al-Malisi. Akhbirni amma tad'u ilaihi. Terangkan kepada saya dakwahmu ini, manhajmu ini, apa yang kau ajak manusia kepadanya. Akitabun natiqun Apakah ada kitab yang berbicara Al-Quran, dalilnya dari Quran? Ada wa fardun muftaradun apa itu merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah wa sunnatun qaimatun adakah sunnahnya wa wajadta alis salaf al ba'sa anhu wa su'al apakah engkau dapati kaum salaf berbicara seperti ini lihat serangan pertanyaan yang luar biasa pertama dalilnya dari Quran ada Yang kedua, apakah Allah mewajibkannya? Yang ketiga, apakah ada sunnahnya? Yang keempat, apakah engkau dapati kaum salaf berbicara seperti engkau? Manhajmu ini jahmiyah. Tapi, wawajadta taanis salaf. Wawajadta taanis salaf. Padahal beliau termasuk salaf. Jadi Syafi'i yang dimaksud oleh Syafi'i salaf di sini siapa? Sahabat dan tabi'in karena beliau adalah tabi'ut tabi'in. Dan yang dimaksud oleh beliau juga tabi'ut tabi'in besar, termasuk gurunya Imam Malik. Lihat. Wa wajadta 'ala salati al-bahth anhu wa su'al. Faqala Bishr, la, enggak ada. Tidak ada dalil. Illa annahu la yasa'ana khilafu. Kecuali kami tidak sanggup menyalahi ra'yu kami. Yang tetap berpegang dengan ra'yu. Maka Syafi'i berkata kepada Bishr bin Giyas al-Marisi, Akrarta binafsika alal khata. Berarti engkau telah mengakui kesalahanmu. فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار يوالك الناس عليه Kemana engkau? Kenapa engkau tidak berbicara tentang fikih, tentang hadis? Manusia pasti akan yakni uh, menguasai apa namanya menyenangimu. Wa tatruku hadza kau tinggalkan bid'ah ini. Qala Bishr menjawab, "Lana nahmatun fihi." kami mempunyai hajat dengan madhab ini. Wah, ini betul-betul ra'yu ini ashabul ahli bid'ah. Falamma kharaja Bishr qala Syafi'i la yuflih. Ketika Bishr keluar dari rumah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tidak beruntung orang ini. Dinasehati dia bisa, ditegakkan hujah tidak mau. Nah, begitulah Imam Syafi'i berjidah berzina dengan ahlul bidah dengan Bishr bin Giyas al marisi dengan Hafiz al-Fard sampai Hafiz al-Fard dikatakan kafarta billahi al-azim engkau telah kafir kepada Allah al-azim ketika perdebatan masalah apakah Quran itu kalamullah atau makhluk ahli bid'ah mengatakan seperti Bishr bin Giyas al marisi Hafiz al-Fard dan kaum Jahmiyah yang lain mengatakan Quran itu makhluk ahli sunnah mengatakan Quran kalamullah ahli bid'ah mengatakan Allah di kulli makan ahli sunnah mengatakan mengatakan Ar-Rahman wal Arsis Sawa. Barangkali ini saya cukupkan sampai di sini. Apakah Imam Ash-Shafi'i pernah berkata atau berfatwa bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah? perkataan Al-Imam Al-Syafi'i dengan beberapa redaksinya ditulis oleh Al-Imam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bayhaqi di kitabnya manakib Al-Syafi'i saya ada beberapa catatan di sini karena di hadapan saya ini ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang riwayat hidup Al-Imam Al-Syafi'i yang pertama beberapa fotokopian dari kitab Manaqib Syafi'i oleh Al-Imam Al-Bayhaqi. Bahkan yang lebih dahulu dari Al-Imam Al-Bayhaqi itu Al-Imam Ibn Abi Hatim. Ini kitabnya. Adabu Syafi'i. Kemudian ada Al-Imam Al-Zahabi tentang akidah tadi. Dan hampir seluruh para ulama menulis tentang riwayat hidup Al-Imam syafii Tetapi kan perlu kita periksa mana yang sah dan tidak. Nah, Imam Syafi'i pernah mengucapkan perkataan yang seperti ini, tetapi tidak letterlock seperti ini. Jadi bid'ah ada yang tercela, ada yang terpuji. Tetapi yang dimaksud oleh Syafi'i adalah bid'ah lugawiyah Bid'ah secara secara secara bahasa ah, bid'ah dalam dalam dalam arti bukan bid'ah syar'iyyah. Karena bid'ah syar'iyyah semua disesat. Kan tidak mungkin Imam Syafi'i membolehkan berbagai macam bid'ah. Padahal beliau dijuluki Nasirus Sunnah, pembela Sunnah, Nah seringkali perkataan syafi'i itu dipergunakan untuk melapangkan jalan bagi orang-orang untuk mengerjakan, membuat berbagai macam bidah. Padahal dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh syafi'i dengan perkataannya itu. Kemudian, kalaupun benar perkataan syafi'i seperti itu, maka sesuai dengan perkataan beliau sendiri, nasihat beliau sendiri, wasiat beliau sendiri, setiap perkataanku yang bertentangan dengan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, pegang Al-Quran dan Sunnah, buang lemparkan perkataanku ke tembok. Apakah Imam Syafi'i membolehkan ritual selamatan kematian? Mohon diterangkan Ustaz. Sebaliknya, silakan baca kitab Al-Um, bagian kitab Janais Jenazah. Di situ diterangkan oleh Al-Imam bahwa beliau membenci Al-Ma'tam. Al-Ma'tam adalah kumpul-kumpul di tempat kematian. Contohnya tadi, Imam Şafii mengharamkan selamatan kematian kita tahlilan Imam Syafi'i tidak maulitan kita maulitan Imam Syafi'i mengatakan di kitabnya Al-Um. Kalau ada kita lalu sekarang buka, silakan yang bisa bahasa Arab baca sendiri. Memerintahkan kepada imam dan makmum agar zikir masing-masing secara sirriyah, zikir masing-masing. Coba di solat-solat kita zikir dipimpin oleh imam. Terbalik. Azan Imam Syafi'i tidak seperti azan kita memakai azan Abi Mahdura yang ada pengulangan syahadatain. Karena hadis-hadis itu yang sampai kepada Syafi'i. Lihat bahayanya kalau kita menentukan salah satu madhab. Kalau kita menentukan salah satu madhab untuk diikuti sepanjang hayat kehidupan kita, maka kita akan kekurangan sunnah. Imam Syafi'i ahlu sunnah. Tetapi tidak semua sunnah beliau kuasai sampai kepada beliau. Contohnya azan yang sah menurut beliau hanya satu. Azan Nabi Mahdura diulang syahadatainnya. Bukan azan yang biasa kita dengar. Ada pengulangan syahadatain. Itu yang beliau pakai tanpa mengetahui hujjah. Beliau mengatakan, setiap yang aku katakan Sedangkan sabda Nabi SAW menyalahi perkataanku dari sabda dari hadis yang soleh, maka hadis Nabi lebih utama kamu ikuti. Wala tuqalliduni, wala tuqalliduni. Jangan kamu taklid kepada aku. Ambil dari mana mereka mengambilnya. Itu wasiat beliau. Adapun pengertian tentang taklid di mana itu perlu uh, pembahasan lebih uh, lanjut lagi. Tapi yang sedikit ini barangkali ada manfaat yang besar bagi kita agar kita mengenal perjalanan para aimmah kita. Agar kita kembali kepada manhaj yang hak, cara beragama yang benar, Ustaz, apakah masih ada tulisan di tulang-tulang dan papan-papan sampai sekarang? Apakah masih tersimpan? Apakah diamankan? Enggak. Tidak ada istilah diawetkan, dilestarikan, dibudayakan dalam Islam. Tidak ada. Kalau sudah tua ya dihancurin. Enggak ada dibudayakan, di, dilestarikan, diawetkan, dijadikan kenangan oleh ini. Enggak ada. Gila, Imam Syafi'i sendiri udah buang. Kan dibuang sama Imam Syafi'i yang dibuang. Peranjangnya banyak di rumah. Dia sudah hafal. Catat. Kalau dia punya kertas, dia catat. Nah, nanti jadi sesembahan. Dalam Islam tidak ada. Rumah kelahiran Rasulullah SAW dirombak rumah kelahiran beliau. Dulu tempat majelis berkumpul Rasulullah di rumah Arkom hancur sudah salah untuk ke Mekah mana dia rumahnya? Enggak hancur. Masjid Masjidil Haram dirombak jadi canggih sekarang. Tidak diawetkan seperti dulu gitu, enggak. Emangnya orang kita kalau orang kita senang ini masjid pernah dibangun oleh wali-wali Songo. Ini tiang pertama, tiang kedua. Eh, ini sembah-sembah orang. Padahal yang bangun bukan orang-orang itu, kuli-kuli, tukang-tukang yang bangun. buat apa juga kalau ada buat apa kita bisa baca juga kagak. Pada zaman Imam Syafi'i bahasa Arab belum ada harokat, belum ada titik jadi huruf ba, ta, sa sama. Titik dan harokat belakangan. Gak ada titiknya. Ba titik satu bawah, ta titik dua atas, sa titik tiga atas, atas belum ada. Bisa itu baca? Tapi kisah itu memberikan pelajaran yang berharga kepada kita kesungguhan seorang anak menuntut ilmu dan pengaruhnya ibu terhadap anak-anaknya. Uh, sebagian kaum muslimin ada yang memasukkan nama Imam Syafi'i ke dalam selawat dengan lafal Allahumma salli ala habibina Syafi'i Muhammad apa ah, Syafi'i Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ini nggak benar nih benar kalau betul ada nggak benar hmm. Imam Ahmad saja yang muridnya langsung tidak seperti itu Saya minta penjelasan lebih rinci antara hubungan Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari. Mengapa tidak ada hadis periwayatan Imam syafii Imam Bukhari tidak berjumpa dengan Syafi'i, Imam Bukhari berjumpa dengan Imam Ahmad uh, bin Hanbal. Mengapa tidak ada hadis periwayatan Imam Syafi'i? Ada. Riwayat Imam Syafi'i banyak, bahkan tertinggi. Karena sanadnya itu dekat. Syafi'i, Malik, Nabi Ibn Umar Rasulullah SAW Sabi Subyan bin Uyayna Kemudian satu orang rawi sahabat Rasulullah SAW Dekat Rawahul Syabi Rawahul Syabi Rawahul Syabi Banyak Di kitab Al-Um beliau membawakan hadis riwayat siapa? Riwayat Syafi'i Pernah terjadi dialog antara saya dengan dua orang pemuda intelektual dari salah satu organisasi besar. Lalu masuk pembicaraan mengenai masalah tahlilan. Maka saya katakan bahwa tahlilan ini sendiri selamatan kematian dilarang oleh Imam Syafi'i. Dia terkejut, keduanya terkejut. Betul Ustaz? Iya. Di mana? Di kitab Al-Um. Ah, Sedikit apa loh? Iya. Antum pernah membaca? Tidak pernah membaca. Kenapa antum jadi jadi pemuda intelektual yang akan calon kiai tidak pernah membaca kitab al-um? Lalu keduanya menjawab, belum sampai umurnya untuk baca kitab al-um. Umurnya belum sampai. Kiai-kiai kami melarang membaca kitab al-um. Maka buka kitab itu, buka kalau penanya punya himmah, bisa bahasa Arab tentunya. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab bagaimana? Duduk sama saya di maktaba saya, sering pemuda-pemuda, saya sering menunjukkan ini kita malu oh Musyafi. Buka kitab ini, buka kitab ini. Baca. Lalu. Tapi kalau dikaji, tidak mungkin. Itu bagian kitab ahli ilmu, para ulama dan para pelajar. Khususnya. Orang-orang umum nggak bisa baca itu. Nanti dia salah tangkap. Karena itu diterjemahkan kitab-kitab seperti itu tidak baik. Karena akan hilang ilmunya. Akan jadi permainan orang. Nanti tahu-tahu ada ustadz yang nggak bisa bahasa Arab. Dia mengajar pakai kitab terjemahan al-um salah sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya sampai ketemu lagi nanti dalam uh, biografi imam yang lain insyaallah taala agar kita dapat melihat perjalanan para imam Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangan tentunya yang ada pada pembahasan kita ini khususnya dari saya.